وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشار الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد Alhamdulillah segala puji bagi Allah Rabb semesta alam Aku bersaksi bahasanya tidak ada sesembahan yang berat disembah dan diibadai kecuali Allah Tidak ada sekutu baginya Dan aku bersaksi bahasanya Muhammad adalah hamba Allah dan juga Rasulnya Salawat dan salam semoga senantiasa Allah SWT limpahkan kepada beliau, keluarga beliau, para sahabat beliau, dan juga orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai akhir zaman. Hadirin sekalian para jamaah umroh, para penziarah Masjid Nabawi, dan juga para mukimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih kita bersama kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah yang dikarang oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah yang meninggal pada tahun 728 Hijriah. Dan kitab ini berisi tentang akidah yang harus diyakini oleh seorang muslim dan juga muslimah. Akidah yang berdasarkan Al-Qur'an hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ijma' dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu anhu. Dan kita sudah sampai pada pembahasan al-iman bil yaumil akhir, beriman dengan hari akhir. Dan iman dengan hari akhir sebagaimana yang kita tahu adalah termasuk rukun iman yang wajib diyakini oleh seorang yang merasa dirinya atau mengaku bahwasanya dia adalah seorang mukmin. Dan orang yang tidak beriman dengan hari akhir maka dia telah keluar dari agama Islam. Barang siapa yang mengaku dirinya muslim tetapi dia tidak beriman dengan hari akhir maka dia telah keluar dari dari agama Islam. Allah SWT mengatakan wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida dan barang siapa yang kufur kepada Allah kepada malaikat-malaikatnya kepada kitab-kitabnya kepada rasul kepada rasul-rasulnya dan juga hari akhir maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang jauh ini menunjukkan tentang bahayanya pengingkaran terhadap hari akhir. Dan sudah kita sebutkan atau sudah kita baca keterangan tentang beliau bagaimana seorang muslim mengimani hari akhir. Kita sebutkan di antaranya adalah beriman dengan fitnah kubur, beriman dengan azab dan juga nikmat kubur, beriman dengan mizan, timbangan amal, beriman dengan pemberian kitab, beriman dengan hisab, dan juga sudah kita sebutkan tentang beriman dengan telaga Rasulullah SAW yang disebutkan sifatnya di dalam hadis-hadis yang sahih. Kemudian setelah itu beliau akan menyebutkan tentang di antara beriman dengan hari akhir adalah beriman dengan as-sirat yaitu bersimat ber, beriman dengan as-sirat jadi masuk dengan as-sirat adalah jembatan yang akan dipasang di atas jahanam jembatan yang dipasang di atas jahanam al-jisr al-mamdud ala matni jahanam jembatan yang akan dipasang di atas jahanam di antara iman kita kepada hari akhir Di antaranya adalah beriman bahwasanya kelak Orang-orang yang beriman Akan melewati as-sirat Yaitu jembatan yang akan dipasang di atas jahanam. Beliau mengatakan di sini qala rahimahullah berkata Syekhul Islam rahimahullah wasiradu mansubun ala matni jahannam wa huwa al-jisru alladhi bainal jannati wan nar yamurru an-nasu alayhi ala qadri a'malihim boleh mengatakan dan sirat dipasang di atas punggung jahannam artinya di atas jahannam kemudian boleh mengatakan wa huwal jisr dan dia adalah jembatan antara surga dan juga neraka. Yamurrun nasu alaihi ala qadri a'malihim. Manusia akan melewati jembatan tersebut ala qadri a'malihim sesuai dengan amalannya. Beliau mengatakan yamurrun nas. Manusia akan melewati dan jadi masuk dengan anas, jadi masuk dengan manusia di sini adalah orang-orang yang beriman, adalah orang-orang yang beriman. Mereka lah yang akan melewati jembatan as Dan ini adalah umum baik orang-orang yang beriman yang tinggi keimanannya seperti para anbiya, orang-orang yang salihin, orang-orang siddiqin maupun orang-orang yang lebih rendah keimanannya daripada mereka. Termasuk di antaranya ashabul kabair, ya pelaku-pelaku dosa besar, mereka akan melewati jembatan ini, tidak terkecuali. Ya termasuk para nabi dan juga para rasul yang tinggi keimanannya dan paling tinggi keimanannya mereka juga akan melewati jembatan as ini. Adapun orang-orang yang kafir, demikian pula orang-orang yang musyrikin, orang-orang musyrik dan juga orang-orang yang munafik maka mereka sudah masuk ke dalam neraka mereka sudah masuk ke dalam ke dalam neraka karena di sana ada fase yaitu setelah dihisapnya seluruh manusia ya setelah selesai dihisap maka Allah SWT akan memisahkan antara orang-orang yang beriman dengan orang-orang yang kafir jadi mereka akan masuk ke dalam neraka Allah SWT mengatakan wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara dan akan digiring ya orang-orang kafir ke dalam Jahannam dalam keadaan zumara yaitu ber, berkelompok-berkelompok. Orang-orang musyrikin ya terlebih dahulu kemudian di sana ada ahlul kitab, orang-orang Yahudi. Kemudian di sana ada ada orang Nasrani, mereka digiring ke dalam jahanam zumara, yaitu dalam keadaan berkelompok berkelompok sesuai dengan dosa mereka. Demikian pula orang-orang munafik maka mereka juga akan dipisahkan dari orang-orang yang beriman sehingga tidak tersisa setelah itu kecuali orang-orang yang beriman para nabi dan juga para pengikutnya adapun orang-orang yang kufar orang-orang yang kafir orang-orang yang munafik orang-orang yang musyrikin maka mereka sudah masuk ke dalam neraka terlebih dahulu. Jadi orang-orang yang beriman semuanya akan melewati jembatan ini dan ini tidak terkecuali. Termasuk di antaranya para nabi dan juga para rasul alaihi wasallam mereka akan melewati. Jadi dalam sebuah ayat Allah SWT mengatakan Wa minkum illa wariduha Kana ala rabbika hatman maqdiyah Thumma nunajjil ladzina ittaqau wa nadharu zalimina fiha jithiyah. Allah mengatakan di dalam surat Maryam. Dan tidaklah ada di antara kalian wa imminkum illa wariduha. Dan tidak ada di antara kalian yaitu orang-orang yang beriman illa wariduha kecuali dia akan mendatangi neraka tersebut ya dan warid di sini mendatangi di sini belum tentu masuk ke dalam neraka karena melewati saja sudah dinamakan dengan warid ya tidak ada di antara kalian itu orang-orang yang beriman kecuali dia akan melewati neraka tersebut Karena ala rabbika hatman maqdiya yang demikian adalah sesuatu yang sudah kami tetapkan yang sudah ditetapkan oleh Allah azza wajalla semua kalian akan melewati jembatan tersebut. Kemudian Kemudian kami akan selamatkan orang-orang yang bertakwa. Akan kami selamatkan orang-orang yang bertakwa Kemudian kami akan biarkan akan kami biarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan jithiyah yaitu dalam keadaan berlutut. Dan ini menunjukkan bahwasanya masing-masing dari orang yang beriman mereka akan melewati jembatan as ada di antara mereka yang diselamatkan oleh Allah. Siapa mereka? Al-Muttaqun. Mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Yaitu orang-orang yang menjalankan perintah Allah Azza wajal dan juga orang-orang yang meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala maka mereka lah orang-orang yang dijanjikan akan mendapatkan keselamatan. Tsumma nunajjil ladzina taqau. Adapun orang-orang yang zalim. Ya, dan ini masuk dengan orang-orang yang zalim di sini adalah orang-orang yang mendolimi dirinya sendiri. Dengan apa? Dengan dosa. Dengan kemaksiatan. Karena orang yang melakukan kemaksiatan, melakukan dosa ini pada hakikatnya dia telah mendolimi dirinya sendiri, menjadikan yang membuat di sana sebab yang menjadikan dia masuk ke dalam ke dalam neraka. Ya orang yang berbuat dosa, melakukan maksiat pada hakikatnya dia telah mendolimi dirinya sendiri. Dan ini menunjukkan bahwasanya sebab utama orang yang terjerumus dan masuk ke dalam neraka ketika dia menjeba, ketika dia melewati jembatan sirat adalah maksiat dan juga dosa. Ini adalah sebab utama seseorang yang masuk ke dalam neraka. Kemudian disebutkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan juga Muslim bahwasanya jembatan ini ya di antara sifatnya adalah sangat menggelincirkan. Ya ini bukan jembatan yang yang biasa kita lihat di dunia. Ya jembatan yang Bagaimana supaya diusahakan orang yang melewatinya dalam keadaan nyaman? Tidak. Tapi jembatan ini disebutkan di dalam hadis adalah sangat menggelincirkan. Artinya mudah sekali orang tergelincir ketika melewati jembatan tersebut. Nah, di antara sifatnya di di sana ada besi-besi pengait. Ya, ada besi-besi pengait di sekitar jembatan tersebut. Demikian pula duri yang keras yang bentuknya seperti duri sa'dan. Duri sa'dan ini duri yang dikenal di kalangan orang-orang Arab. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwasanya durinya ya yang ada di sekitar jembatan tersebut seperti bentuknya seperti duri Sa'dan. Berkata Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Ya dan ucapan ini disebutkan oleh Al-Imam Muslim di dalam sahihnya. Balaghani annal jisra adaqqu minasy sya'rati wa ahaddu minas Telah sampai kepadaku bahwasanya jembatan ini lebih lembut daripada rambut. Adaqqu mina minas wa ahaddu minas dan lebih tajam daripada daripada pedang. Ini diucapkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri beliau mengatakan balagoni telah sampai kepadaku. Dan ucapan seperti ini tentunya tidak mungkin ia beliau ucapkan dari akal beliau sendiri. Tentunya ucapan seperti ini adalah ucapan yang beliau dengar dari siapa? Dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan menyebutkan di antara sifat jembatan as-sirat yang akan dilewati oleh orang-orang yang beriman. Yang pertama, adak minas sya'rah. Ini lebih kecil, lebih lembut daripada daripada rambut. Ya, rambut ini sudah lembut. Seandainya kita ya disuruh untuk melewati jembatan yang terbuat dari rambut. Misalnya adalah perkara yang ya perkara yang mengerikan Beliau mengatakan adakku minasyarah. Ini lebih lembut daripada daripada rambut. Kemudian beliau mengatakan wa ahaddu minasayf dan lebih tajam daripada pedang. Seandainya tajamnya adalah setajam pedang, maka ini juga perkara yang mengerikan. Beliau mengatakan ahad ini lebih tajam daripada daripada pedang. Berarti perkaranya bukan sepele. Ya, kita akan melewati sebuah jembatan yang sedemikian mengerikan sifatnya. Ya. Lebih lembut daripada rambut dan lebih tajam daripada daripada pedang. Sekarang jarak antara ujung ke ujung neraka. Apakah hanya satu kilo? Dua kilo? Tidak. Ya karena neraka jahanam ini sangat sangat lebar. Ya sangat luas, sangat besar yang disebutkan di dalam sebuah hadis ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang sifat jahanam yang akan diperlihatkan kepada penduduk mahsyar. Beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam yu'ta bi jahannama yawma idzin laha sab'una alf zimam ma'a kulli zimamin sab'una alf malakin yajurrunaha beliau mengatakan akan didatangkan jahanam pada hari tersebut yaitu ketika manusia dikumpulkan di padang mahsyar bagaimana sifatnya laha al alfizimam dia memiliki yaitu jahanam memiliki 70 ribu tali kekang memiliki 70 ribu tali kekang dan setiap tali kekang setiap zimam itu dipegang oleh 70 ribu malaikat. Jadi masing-masing tali yang besar tersebut dipegang oleh berapa? 70 ribu malaikat. Apa yang mereka lakukan? Ya jurunaha. Mereka akan menggeret. Dan ini menunjukkan besarnya malaikat. Di antara yang menunjukkan malaikatnya jumlahnya banyak. Ya padahal malaikat satu aja itu adalah makhluk yang kuat. Tapi Allah SWT menjadikan di sana 70 ribu kali 70 ribu malaikat itu sekitar sekitar 5 miliar ya sekitar 5 miliar itu yang akan menyeret apa jahanam menunjukkan bahwasanya bagaimana besarnya jahanam tersebut kemudian mereka membawa jahanam bukan di pinggul atau di pikun tetapi dengan cara apa ya jurunah yaitu dengan cara diseret dan ini menunjukkan bagaimana beratnya jahanam dan menunjukkan bagaimana besarnya Jahanam, yang akan kita lewati sebuah jembatan yang berada di atas Jahanam dan panjangnya tentunya adalah sangat panjang tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah swt. Taib. Yang ada di bawah kita apa? Kasur atau api? Api. Ya, seandainya yang di bawah kita adalah kasur, ini sudah mengerikan. Ya, apalagi di sini yang yang ada di bawah kita adalah api. ini adalah perkara yang ya bukan perkara yang sepele. Ya seandainya itu adalah sesuatu yang enak, sebuah air misalnya atau kasur, ini sudah perkara yang yang mengerikan bagi seseorang. Apalagi di bawahnya adalah adalah neraka jahanam. Demikian pula tingginya atau dalamnya neraka ini tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Azza wa Jalla. disebutkan di dalam hadis Suatu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar, ya demikian pula sebagian sahabatnya mendengar ada suara yang keras. Kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, tahukah kalian apa ini? Ya suara apa ini? Kemudian mereka mengatakan Allah wa Rasuluhu a'lam. Setelah itu beliau mengabarkan ini adalah hajar, ini adalah sebuah batu yang dilemparkan 70 tahun yang lalu dari atas jahanam sekarang baru baru nyampe. Ya 70 tahun yang lalu dilemparkan sekarang baru baru nyampe. Dan ini menunjukkan bagaimana dalamnya dalamnya jahanam. Dan ini juga sifat yang menunjukkan semakin mengerikannya perkara tersebut. Ya seorang muslim dan ini masing-masing kita akan melewati. Allah mengatakan kana ala rabbika hatman maqdiya. Ini pasti akan dilalui oleh seorang muslim. Oleh karena itu seorang muslim yang mempersiapkan dirinya dan persiapan adalah di dunia ini. Ya semakin ya seseorang teguh ya di dalam memegang agamanya, memegang agama Islam, menjalankan syariat Islam, mengamalkan apa yang di dalamnya, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah Rasulullah saw menjauhi larangan Rasulullah SAW sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah SWT, maka semakin dia akan diteguhkan di dalam melewati jembatan jembatan tersebut. Dan akan saya sampaikan di sini akan saya bacakan sebuah hadis dari Rasulullah SAW yang menyebutkan tentang bagaimana sifat orang-orang yang melewati jembatan tersebut. Ya, ternyata orang-orang yang beriman yang di dalam melewati jembatan tersebut berbeda-beda sifatnya. Ada di antara mereka yang sangat Allah mudahkan. Sangat Allah mudahkan sehingga dia melewati jembatan tersebut ya dalam keadaan sangat cepat. Dan ada di antara mereka yang lebih lambat daripada itu, ada yang lebih lambat daripada daripada itu. Saya sebutkan di sini artinya di dalam hadis yang disebutkan bahwasanya orang yang beriman ketika melewati jembatan tersebut ada yang sangat cepat seperti kedipan mata. Jadi dari ujung ke ujung hanya satu kedip mata. Dan adalah kenikmatan yang yang luar biasa. Ya, tidak lama di dalam melewati jembatan tersebut. Ada di antara mereka yang melewati jembatan tersebut seperti kilat. Ada di antara mereka yang melewati jembatan tersebut seperti angin. Ada di antara mereka yang melewati jembatan tersebut seperti burung yang terbang. Ada yang seperti larinya kuda. Ada yang seperti larinya onta. Dan ada yang lebih lambat daripada itu. Ada di antara mereka yang melewati jembatan asirat dalam keadaan dia menyeret dirinya. Dia menyeret dirinya dalam keadaan dia menyeret. Dalam keadaan pelan-pelan sekali melewati jembatan. Dan ini adalah perkara yang perkara yang juga berat. Bagaimana seseorang melewati jembatan yang sangat panjang tersebut, kemudian di bawahnya melihat neraka dalam keadaan dia menyeret dirinya pelan-pelan. Ya, tentunya ini adalah ya perkara yang ya sangat mengerikan. Kemudian di dalam sebuah hadis ini, ya Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya orang-orang yang beriman akan terbagi menjadi tiga golongan. Ada di antara mereka yang diselamatkan oleh Allah sampai ke ujung. Artinya benar-benar selamat. Ya, benar-benar selamat yaitu melewati jembatan tersebut tanpa terkena sambaran. Tadi kita sebutkan di sebelah atau di samping ya jembatan ini ada apa tadi? Ada besi pengait. Ya besi pengait demikian pula ada duri yang besar. Ada di antara mereka yang sampai ke ujung dalam keadaan selamat, tidak terkena sambaran sedikit pun. Kemudian yang kedua, ada di antara mereka yang selamat sampai ke ujung tetapi terkena sambaran, artinya terkoyak sebagian tubuhnya, tetapi alhamdulillah dia masih bisa sampai ke ke ujung. Ada di antara mereka, yaitu di antara orang yang beriman yang tersambar oleh ya duri tadi, demikian pula pengait besi tadi dan akhirnya terjatuh ke dalam ke dalam neraka. Ini adalah tiga golongan yang disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sebuah hadis yaitu hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwatkan oleh Al Imam Al Bukhari dan juga Muslim Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan faakunu awwala man yujiz wa du'aur rasul wa du'aur rusuli yawma idzin Allahumma sallim sallim. Boleh mengatakan menceritakan tentang sebagian keadaan yang terjadi saat itu fa akunu awwala man yujiz. Aku adalah yang pertama kali akan melewati jembatan sirat tersebut. Jadi yang pertama kali akan melewati siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang akan melewati jembatan sirat tersebut adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada orang sebelumnya. ini menunjukkan tentang keutamaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan bahasanya beliau adalah Afdol nas. Kemudian beliau mengatakan dan doa permintaan para Rasul yauma Idin pada saat itu adalah Allahumma salim salim. Ya, para nabi dan rasul yang saat itu mereka berdoa kepada Allah yang mengatakan Allahumma salim selim ya Allah selamatkan ya Allah selamatkan. Ini yang mengucapkan siapa? Para nabi dan rasul. Lalu bagaimana dengan dengan kita? Ini menunjukkan bagaimana yang mengerikannya detik-detik ia melewati jembatan jembatan tersebut. Kemudian beliau mengatakan wabihi kalalib mitlu syauki sa'dan. Dan di sana yaitu di, uh, di, di, jembatan Sirat itu ada kalalib. Yang dimaksud dengan kalalib adalah besi-besi pengait. Mithlu syauki sa'dan seperti duri sa'dan. Ama ra'aitum syauka sa'dan? Apakah kalian pernah melihat apa itu duri sa'dan? Qalu bala ya Rasulullah. Mereka mengatakan, "Iya ya Rasulullah." Qala fa innaha mithlu syauki sa'dan. Yang sesungguhnya besi-besi pengait tersebut seperti duri-duri sa'dan ghairu annaha la ya'lamu qadra idhamiha illallah tetapi tidak ada yang mengetahui besarnya besi-besi pengait tersebut kecuali siapa? kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi bentuknya seperti duri sa'dan tetapi dia adalah makhluk yang besar. Apa fungsinya? Fatakhtifun nasa bi'amalihim ya besi pengait tersebut akan menyambar manusia sesuai dengan amalan mereka. Yang dimaksud adalah sesuai dengan dosa mereka. Orang yang berhak untuk diadab oleh Allah Azza wa Jal dan tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu dosa besar tersebut maka akan ya disambar oleh benda tersebut yang sesuai dengan dosa dosa mereka minhum al-mubaku bi'amalihi. Ada di antara mereka yang binasa karena sebab amalannya, itu karena dosanya. Wa minhum al mukhordal dan ada di antara mereka yang tersambar. Artinya, ada di antara mereka yang jatuh binasa ke dalam neraka, itu tersambar dan jatuh ke dalam neraka dan ada di antara mereka yang terkoyak tersambar tetapi apa? selamat dan sampai ke ke ujung yang selanjutnya. sumayanju kemudian dia selamat. Karena di sini sahih diriwayatkan oleh Bukhari dan juga dan juga Muslim. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya dari Jabir ibnu Abdullah al Ansari radhiyallahu anhu. Ya, beliau sallallahu alaihi wasallam mengabarkan di sana ada 70 ribu orang yang akan masuk surga tanpa hisab ada 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab. Wajah-wajah mereka seperti bulan purnama, menyusul setelah mereka rombongan yang wajah mereka seperti bintang yang paling terang. Ini menunjukkan bahwasanya di sana ada golongan yang selamat yang mereka tidak akan ya dihisab dan juga tidak akan masuk ke dalam neraka yang jumlahnya ada 70 ribu orang dan wajah mereka seperti bulan purnama. Kemudian disebutkan di dalam sebuah hadis yang juga diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwasanya Allah SWT akan mengirim al-amanah warrahim. rahim Allah akan mengirim al-amanah yaitu amanah. Demikian pula ar-rahim, kekerabatan. Allah SWT akan mengirim keduanya fatakumani jambate as-sirat yaminan wa Allah akan mengirim amanat demikian pula kekerabatan dan keduanya akan berdiri di samping kanan dan juga kiri asirah Jadi amanah akan Allah jadikan dia jism. Demikian pula kekerabatan dan Allah SWT ala kulli syai'in qadir. Dan Allah jadikan keduanya berdiri di antara ia ya berdiri di samping kanan dan juga kiri asirah Dan ini menunjukkan bahwasanya Islam ini menganggungkan ya amanah dan juga kekerabatan. Dan haknya di dalam Islam adalah hak yang besar, yang besar. Ya, oleh karena itu seorang muslim ya diharuskan dia untuk melaksanakan amanah dengan dengan baik. Apabila dia mendapatkan amanat baik itu adalah amanat jabatan atau amanat yang diberikan oleh orang lain disuruh untuk menjaganya maka adalah dia menjaga amanat tersebut. Ya karena kelak dia akan menuntut kepada setiap orang yang tidak melaksanakan amanatnya. Demikian pula kekerabatan. Ini juga perkaranya besar ya di dalam agama Islam dan kekerabatan ini memiliki hak. Oleh karena itu seorang muslim menjaga hubungan dia dengan kerabatnya. Jangan sampai dia termasuk orang yang yang memutus tali silaturahim karena kelak ya yang namanya rahim, yang namanya kekerabatan ini akan menuntut kita. Ya akan Allah jadikan keduanya berdiri di samping kanan dan juga kiri apa? Asirat akan menuntut setiap orang yang tidak melaksanakan haknya. Tidak melaksanakan amanat, demikian pula tidak memenuhi hak-hak kerabatnya. Dan ini menunjukkan tentang besarnya perkara kedua hal ini yaitu amanat dan juga kekerabatan. Jangan sampai seorang muslim termasuk orang yang apabila diberikan amanah dia khan, berkhianat, jangan sampai. Dan jangan, jangan sampai apabila dia memiliki kerabat kemudian dia memutus tali silaturahim kepada keluarganya yang lain hanya karena perkara yang sepele. Bahkan kewajiban dia adalah menyambung. Ya, apabila ada salah seorang keluarganya yang berusaha untuk memutus, tidak mau menjarai kita, tidak mau mengunjungi kita, maka kita berusaha untuk menyambungnya yang menziarai ya kerabat kita tersebut, memberikan dia hadiah, bermuamalah dengan muamalah yang hasanah yang baik kepada keluarga kita tersebut supaya kelak yang ketika kita melewati jembatan sirat bukan termasuk orang yang dituntut oleh ar-rahim atau kegerabatan. Kemudian disebutkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al Bukhari rahimahullah bahwasanya terkadang seseorang terjerumus ke dalam neraka sebabnya adalah karena ucapan. Terjerumus ke dalam neraka sebabnya karena ucapan, ucapan yang dia anggap tidak masalah. Menyepelekan ucapan tersebut. Beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam, "Innal 'abda la bil kalimati min ridwanillah bil kalimati min ridwanillah la yulqi laha balan yarfa'ullahu biha darajat sesungguhnya seorang hamba yang sungguh-sungguh dia berbicara dengan sebuah kalimat sebuah ucapan min ridwanillah dan ucapan tersebut adalah ucapan yang diridhai oleh Allah la yulqi laha balan tetapi dia tidak menganggap ucapan tersebut Artinya dia tidak tahu bahasanya perkaranya atau ucapan tersebut adalah ucapan yang sangat dicintai oleh Allah Azza wa Jal. Yarfa'ullahu biha darajat. Maka Allah SWT mengangkat dengan sebab ucapan yang dia ucapkan tadi darajatin di dalam derajat yang banyak. Jadi diangkat oleh Allah di derajat yang tinggi di dalam surga. Demikian pula sebaliknya. Wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimati min sakhatillah la yulqi laha balan yahwi biha fi jahannam. Dan demikian pula seorang hamba terkadang dia berbicara dengan sebuah kalimat dengan sebuah ucapan min sakhatillah yang dibenci dan dimurkai oleh Allah la yulqi laha balan dan dia menganggap sepele ucapan tersebut. Mungkin dia sendiri sudah lupa ucapannya. Menganggap sepele ucapan tersebut yahwi fiha fi jahannam ternyata dengan sebuah ucapan tersebut dia yahwi yaitu terjerumus masuk ke dalam jahannam yahwi biha dengan sebuah ucapan tersebut fi jahannam masuk ke dalam ke dalam jahannam dan ini menunjukkan bahwasanya terkadang seseorang tergelincir dan juga tersambar karena ucapan yang dia ucapkan di di dunia dan ini menunjukkan kepada kita hendaknya seorang muslim ia menjaga ucapannya dan menjaga lisannya. Dan di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakun khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan juga hari akhir, beriman kepada Allah dan mengetahui dan beriman bahwasanya Allah melihat dan mendengar apa yang dia ucapkan. Dan dia beriman dengan hari akhir. Telah ada hisab, Kelak ada neraka, kelak di sana ada surga. Fal yakul khairan aw liyasmut, maka adalah dia mengucapkan ucapan yang khair, yaitu ucapan yang baik. Ya, kalau tidak bisa aw liyasmut atau dia diam. Ini adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya hendaklah kita menjaga lisan kita ya jangan sampai ya seseorang mengucapkan sebuah ucapan yang menjerumuskan dia ke dalam ke dalam neraka. Ya dan di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa hal yaqubun nas fin nari ala wujuhim au qala ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim dan tidaklah menjerumuskan manusia ke dalam neraka dan mereka terjerumus di dalam neraka di atas wajah-wajah mereka di atas hidung-hidung mereka illa hasaidu alsinatihim kecuali karena sebab apa panen dari lisan dari ucapan yang mereka ucapkan di di dunia. Baik. Kemudian setelah itu akan saya sebutkan di sini beberapa dosa yang bisa menyebabkan seseorang terjerumus ke dalam neraka. Menyebabkan dia tersambar oleh besi-besi tadi. Menyebabkan dia ya tersambar dan terjerumus ke dalam neraka. Di antara dosa-dosa tersebut dan dosa-dosa ini banyak. Akan saya sebutkan di antaranya. Yang pertama di antara sebabnya adalah dosa bid'ah. Di antara dosa-dosa tersebut adalah dosa bid'ah. Yang dimaksud dengan bid'ah adalah sesuatu yang baru. Di dalam agama Islam yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan perkara yang baru tersebut adalah perkara yang berkaitan dengan agama. Dan dimaksudkan membuat perkara baru tersebut untuk bertakarrub, mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. kita tahu bahasanya agama ini sudah disempurnakan oleh Allah Azza wa Jalla. al yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ma min syai'in yuqarribu minal jannah wa yuba'idu 'anil nar illa waqad buyyina lakum. Tidak ada sesuatu yang mendekatkan kalian kepada surga dan menjauhkan kalian dari neraka kecuali sudah diterangkan kepada kalian. Apabila ada setelah itu orang yang membuat perkara yang baru di dalam agama yang membuat sebuah ibadah yang digunakan untuk bertakarub kepada Allah Azza wa Jalla dan tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka ini adalah perkara yang termasuk dosa yang bisa menyebabkan seseorang tersambar ketika melewati sirat dan masuk ke dalam ke dalam neraka. Di antara dalilnya adalah sabda beliau sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnah. Yang beliau mengatakan dan jelek-jelek perkara adalah perkara yang diada-adakan. Dan setiap perkara yang diada-adakan adalah bid'ah dan setiap bid'ah bid ah adalah sesat wa kullu dhalalatin finnar dan setiap yang sesat berada di dalam di dalam neraka. Dan ini menunjukkan bahwasanya bid'ah ini adalah termasuk dosa yang bisa menjerumuskan seseorang ke dalam ke dalam neraka. Dan hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam An-Nasai rahimahullah di dalam sunnahnya. Dan bid'ah ini, bapak-bapak sekalian, inilah yang sebenarnya memecah belah umat. Inilah yang sebenarnya memecah belah umat. Karena sebagaimana yang kita tahu bahasanya dahulu umat Islam ini berada di atas satu manhaj, satu cara. Yaitu cara siapa? Cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula para sahabat radhiyallahu anhum yang mereka berdiri di atas cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah itu, ia ya ketika berkembang Islam dan juga menyebar di negara-negara yang banyak dan banyak orang yang mulai masuk ke dalam agama Islam dan sebelumnya mereka berada di atas agama selain agama Islam ya kemudian masih ada sisa-sisa ya keyakinan-keyakinan yang tidak benar di dalam diri mereka dan karena juga lemahnya mereka di dalam beragama kejahilan yang mereka masih miliki di dalam agama Islam sehingga ada di antara mereka yang memasukkan ke dalam agama Islam apa yang bukan termasuk agama agama Islam. Nah, barulah setelah itu terjadi perpecahan di antara umat yang muncul yang namanya aliran Qadariyah, muncul aliran Mu'tazilah, muncul aliran Jahmiyah dan juga muncul aliran-aliran yang yang lain. Yang sebelumnya umat ini berada di dalam manhaj yang satu, umat yang satu, kemudian setelah itu berpecah belah gara-gara apa? Gara-gara bid'ah yang muncul ya di antara di antara mereka. Oleh karena itu, di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan وستفترق أو تفترق أمتي ثلاث أو على ثلاث وسبعين ملة kulluhum finnari illa millatan wahidah dan sungguh akan berpecah belah umatku di atas 73 golongan kulluhum finnar semuanya masuk ke dalam neraka kecuali millatan wahidah kecuali satu satu golongan ya dan mereka berpecah belah karena apa karena bid'ah tadi. Ya ada yang mengikuti aliran ini, ada yang mengikuti aliran itu, ada yang membuat bid'ah ini, ada yang membuat bid'ah itu akhirnya terpecah belah umat. Setelah sebelumnya mereka di atas yang manhaj yang satu di atas cara yang yang satu. Tetapi di sana ada satu golongan yang selamat. Dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kulluhum finnari illa millatan wahidah." Semuanya masuk ke dalam neraka. Itu dan ini menunjukkan bahwasanya bid'ah bisa menyebabkan seseorang masuk ke dalam neraka. Illa millatan wahidah kecuali satu golongan saja. Qalu wa man hiya ya Rasulullah? Maka mereka para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapakah mereka ya Rasulullah? Karena para sahabat radhiyallahu anhum masuk ke dalam agama Islam keinginannya apa? Selamat dari neraka dan masuk ke dalam surga ketika dikabarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang perpecahan umat dan bahwasanya perpecahan umat ini ya menyebabkan mereka masuk ke dalam neraka kemudian beliau mengabarkan hanya ada satu golongan yang selamat maka mereka segera bertanya kepada Nabi tentang siapa golongan yang selamat tersebut. Kemudian beliau mengatakan qol ma ana alaihi wa ashabi. Mereka adalah orang-orang yang berada di atas jalanku dan di atas jalan para sahabatku. Inilah orang-orang yang millatan wahidah, mereka adalah golongan yang selamat dari dari neraka. Kenapa? Kena, karena mereka berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga sunnah para sahabat radhiyallahu anhu. Jadi dalam beragama, kalau kita ingin selamat, ya maka kita mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya bukan perkara yang baru. Demikian pula kita mengikuti pemahaman siapa? Para sahabat radhiyallahu anhum karena para sahabat radhiyallahu anhum mereka adalah orang yang sudah direkomendasi, sudah ditazkiyah, sudah di ya sudah dipuji oleh Allah dan juga Rasulnya. Allah SWT mengatakan, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada mereka, itu kepada para sahabat radhiyallahu anhu. Wa dan mereka pun ridha kepada Allah Azza wa Jal. Ini yang memuji siapa? Allah SWT. Kalau Allah saja ridha kepada mereka, lalu kenapa kita tidak ridha dengan para sahabat radhiyallahu radhiyallahu Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan khairun nasi qarni yalunahum yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah yang hidup di zamanku. Yaitu siapa? Para sahabat radhiyallahu anhum. Beliau mengatakan khairun nas, sebaik-baik manusia. Dan ini menunjukkan bahwasanya para sahabat generasi sahabat adalah generasi yang afdol, adalah generasi yang paling yang paling baik. Tidak ada generasi yang lebih baik daripada generasi para sahabat radhiyallahu anhum. Tsumma alladziina yalunahum, kemudian yang setelahnya itu para tabi'in yang mereka belajar langsung dari para sahabat radhiyallahu anhum. Tsumma alladziina yalunahum, kemudian setelahnya itu para generasi tabi'in tabi'in yang mereka belajar dari tabi'in. Dan ini menunjukkan bahwasanya para sahabat mereka adalah qudwah. Mereka adalah teladan bagi kita. Mereka adalah sebaik-baik manusia. Ya, sebaik-baik dalam hal apa? Apakah dalam hal dunia? Bukan. Ya para sahabat bukan yang terbaik di dalam masalah dunia. Banyak di antara mereka yang bukan orang yang kaya. Tetapi mereka adalah orang yang paling baik di dalam apa? Di dalam agama, baik di dalam ilmu maupun di dalam di dalam amal. Di dalam ilmu mereka paling dalam ilmunya. Dan di dalam amal mereka orang yang paling hirs, yang paling semangat di dalam mengamalkan agama yang disebutkan di dalam sebuah asar bahasanya Abdullah ibnu Umar yang beliau adalah putra dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Man mustannan, man kana mustannan falyastanna biman qad Barang siapa yang ingin mencontoh, ingin menjadikan teladan, ingin mencari contoh dari manusia, fal yastanna biman qatmat maka adalah dia mencontoh kepada orang yang sudah meninggal dunia fa innal hayya la yu'man alaihi fitnah karena sesungguhnya orang yang masih hidup tidak aman baginya fitnah jadi kalau kita ingin mencontoh mencontoh kepada orang yang sudah meninggal dunia karena orang yang masih hidup ini kita nggak tahu apakah dia istiqomah atau tidak nanti la yu'man alil fitnah. Dia tidak tidak aman dari dari fitnah. Kemudian beliau mengatakan ulaika ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka ini adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'maquhum abarruha quluban. Mereka adalah orang yang paling baik hatinya. Wa a'maquha ilman dan orang yang paling dalam ilmunya wa aqalluha takallufan dan mereka adalah orang yang paling sedikit di dalam bertakalluf. Artinya mereka dalam beragama tidak takalluf, tidak membebani dirinya. Yang mereka lakukan adalah ittiba. Kalau itu memang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam saya amalkan. Kalau tidak maka tidak. Ya, tidak membebani dirinya di luar kemampuannya. Ini adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ikhtarahumullahu li suhbati dini li suhbati nabi, wa naqli dini. Allah SWT memilih mereka, memilih siapa? Para sahabat radhiyallahu anhu untuk apa? Li suhbati nabi untuk menemani rasulnya, menemani nabinya. Dipilih dari sekian banyak manusia untuk menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa naqli dini. Demikian pula Allah memilih mereka untuk menyampaikan agama ini. Yang menyampaikan agama ini kepada orang yang datang setelah setelah mereka. Allah telah memilih telah memilih mereka dan ini menunjukkan bagaimana keutamaan para sahabat radhiyallahu anhum sehingga tidak salah apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahasanya golongan tersebut adalah ma'ana alaihi wa ashabi. Mereka adalah orang yang mengikuti sunnahku dan juga mengikuti jalan para sahabatku radhiyallahu radhiyallahu anhum. Jadi untuk selamat dari dosa bid'ah ini maka adalah seorang muslim kembali kepada sunnah Rasulullah Alaihi Wasallam dan juga mengikuti pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum di dalam beragama ini. Baik. Kemudian setelah itu di sana ada dosa-dosa yang lain yang juga bisa ya menjadikan sebab ya seseorang masuk ke dalam neraka dengan sebab dosa tersebut. Di antaranya adalah berdusta atas nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika seorang Muslim mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, maka adalah dia berhati-hati. Jangan sampai dia menisbahkan suatu ucapan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, padahal itu bukan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan disebutkan di dalam hadis, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang berdusta atas namaku, berdusta atas nama atas namaku yaitu seorang mengatakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda padahal dia tahu bahwasanya ini bukan ucapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bukan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam muta'ammidan, dia sengaja berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka falyatabawwa maq'adahu minan nar. Maka adalah dia siapkan tempatnya di dalam apa? Di dalam neraka. Nah, ini menunjukkan besarnya dosa berdusta atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jangan sampai seseorang yang berdusta atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdusta atas nama beliau mengucapkan ini adalah sabda Rasul, padahal ini bukan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dia tahu itu bukan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun seseorang yang karena ketidaktahuan dia mengatakan ini sabda Rasul, padahal itu bukan sabda Rasul, maka yang demikian tentunya bukan termasuk orang yang diancam. Karena di sini beliau mengatakan muta'ammidan. Artinya adalah sengaja ya sengaja berdusta atas Rasulullah saw. Alaihi Wasallam. kita di dalam menyampaikan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam harus berhati-hati, ya jauhi hadis-hadis yang palsu. Demikian pula hadis-hadis yang doif, baik di dalam masalah akidah maupun di dalam masalah fadailul amal ataupun yang lain dan hadis-hadis yang sahih yang sampai kepada kita maka ini sudah cukup ya bagi seorang muslim dan eh, para ulama rahimahullah, yang mereka sudah berijtihad yang memilih hadis-hadis tersebut memisah antara hadis yang dhaif, yang palsu dengan hadis-hadis yang yang sahih. karena itu seorang muslim belajar ya belajar ya eh, di dalam agama yang menambah ilmu di dalam dirinya dan berusaha untuk mengangkat ya kejahilan yang ada pada dirinya. Baik. Kemudian setelah itu di antara dosa yang bisa menyebabkan seseorang masuk ke dalam neraka adalah tidak menjaga lisan dan juga kemaluan. Tidak menjaga lisan dan juga kemaluan. Di dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dan juga Ibnu Majah di dalam sunan keduanya, beliau sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang hal yang paling banyak menjerumuskan seseorang ke dalam neraka. Yasuila an aktsari ma yudakilun nasa annara. Beliau ditanya tentang perkara yang paling banyak menjerumuskan seseorang ke dalam neraka. Beliau mengatakan faqala al-famu wal farju. Beliau mengatakan yang pertama adalah al-fam, yaitu apa? Mulut. Ini di antara hal yang paling banyak menjerumuskan seseorang ke dalam neraka sebagaimana yang hadisnya tadi kita sebutkan. Kemudian yang kedua adalah al-farju, kemaluan. Ini juga termasuk hal yang bisa dan paling banyak menyebabkan seseorang masuk ke dalam neraka. Oleh karena itu seorang muslim menjaga mulutnya dari dusta, dari ghibah, itu membicarakan kejelekan orang lain, demikian pula dari mengadu domba, demikian pula berfatwa tanpa ilmu atau menuduh orang lain tanpa hak. Ya demikian pula menjaga farjinya. Yang menjaga kemaluannya jangan sampai dia melakukan perzinahan. Demikian pula homosek dan juga dosa-dosa yang dilakukan oleh kemaluan tersebut. Dan hadis sini sahih sekali lagi diriwayatkan oleh Tirmidzi dan juga Ibnu Majah. Kemudian diantara dosa yang juga bisa menyebabkan seseorang masuk ke dalam neraka dan terjerumus yang tersambar dan terjerumus ke dalam neraka adalah dosa sombong adalah dosa sombong. Di dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibar." Tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya ada kesombongan meskipun mithqalu dzarrah, meskipun hanya sebesar dzarrah. Jadi masuk dengan dharrah adalah enam latu yaitu semut yang kecil. Ya, barang siapa yang ada kesombongan di dalam hatinya, meskipun hanya sekecil semut yang kecil, maka la yadkhulul jannah, dia tidak akan masuk, tidak akan masuk surga. Qala rajulun, maka berkata seseorang, Inna rajula yuhibbu yaitu ketika mendengar sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengabarkan bahwasanya tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada kesombongan meskipun hanya sebesar semut yang kecil. Maka seorang laki-laki bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Ya Rasulullah, qala rajul inna rajul yuhibbu ayyakuna yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanah Sesungguhnya salah seorang di antara kita, seseorang senang apabila bajunya adalah baju yang hasanah yang bagus, yang baik. Dan demikian pula dia senang apabila sandalnya adalah sandal yang yang bagus. Dia ingin bertanya apakah ini termasuk kesombongan yang dimaksud di dalam hadis ini? Beliau mengatakan, "Qala innallaha jamilun yuhibbul jamal." Beliau mengatakan sesungguhnya Allah indah dan mencintai keindahan. Artinya apa yang dia sebutkan ini bukan yang bukan sombong yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah itu jamin, Allah itu indah, yuhibbul jamal dan Allah mencintai apa? keindahan. Ketika seseorang memakai baju yang indah atau memakai sandal yang indah, maka ini bukan termasuk kesombongan yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bisa menjadi sebab seseorang masuk ke dalam neraka. Bukan ini. Kemudian beliau mengatakan al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Yang dimaksud dengan al-kibr, yang dimaksud dengan sombong adalah batarul haqq. Yang pertama adalah batarul haqq yaitu menolak kebenaran. Menolak apa? Kebenaran. Jadi sudah tahu ini adalah sesuatu yang hak berdasarkan Al-Quran, berdasarkan hadis Rasulullah SAW, tetapi dia tidak mau menerima kebenaran tersebut. Karena satu sebab. Di antara sebabnya mungkin yang menyampaikan orang yang lebih rendah daripada dirinya. Atau karena ya dia e, apa e, karena takut menyelisi misalnya kebiasaan masyarakat yang ada di sekitarnya. Padahal dia tahu ini adalah al-haq tetapi dia menolaknya. Maka ini adalah termasuk kesombongan. Ya, karena dia menolak kebenaran yang sudah jelas datang dari Allah dan juga Rasulnya berdasarkan Al-Quran, berdasarkan hadis dengan pemahaman yang benar. Kemudian dia tolak kebenaran tersebut padahal dia sudah tahu itu adalah kebenaran, maka ini adalah termasuk makna al-kibar, ya termasuk makna sombong yang bisa menyebabkan seseorang masuk ke dalam ke dalam neraka. Yang kedua, wa nas. Kemudian yang kedua adalah meremehkan manusia. Yang meremehkan manusia, menganggap ya orang lain itu lebih rendah dan lebih remeh daripada dirinya karena melihat hartanya mungkin atau melihat ilmunya atau melihat jabatannya atau melihat gelarnya makanya adalah termasuk ghamtun nas yaitu meremehkan manusia yang lain. Dan kita tahu bahasanya Allah SWT tidak melihat harta kita dan juga tidak melihat jasad kita. Tetapi Allah melihat apa? Melihat hati kita dan juga melihat amalan kita. Beliau SAW mengatakan, Inna Allah la yanduru ila ajsadikum wa la ila amwalikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada jasad kalian. Tampan, yang cantik, yang gagah, yang kurus ya wala ila amwalikum demikian pula Allah tidak melihat kepada harta kalian yang fakir yang miskin yang kaya yang jutawan Allah tidak melihat kepada itu itu semua walakin akan tetapi Allah yang nuru ila qulubikum Allah melihat kepada hati kalian ini yang Allah lihat ya demikian pula wa a'malikum dan Allah melihat pada amalan kaliannya. Jadi yang dilihat oleh Allah dua perkara ini. Yang pertama adalah hati kita. Demikian pula yang kedua adalah amalan amalan kita. Jadi bukan hati saja, tetapi juga amalan. Artinya Allah melihat baiknya zahir kita dan juga baiknya batin kita. Jadi yang kita perhatikan keduanya, bukan hanya batin saja, kemudian melupakan yang zahir, atau sebaliknya memperhatikan yang dohir saja tetapi melupakan keikhlasan di dalam di dalam batinnya. Dua-duanya diperhatikan oleh Allah swt dan di dalam ayat Allah mengatakan inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia ya di antara kalian di sisi Allah adalah atqakum, adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Orang yang miskin kalau dia lebih bertakwa daripada orang yang kaya, maka dia lebih afdol dan lebih mulia di sisi Allah daripada orang yang orang yang kaya. Demikian pula sebaliknya, orang kaya apabila dia lebih bertakwa daripada orang yang miskin, maka dia lebih afdol daripada orang yang daripada orang yang miskin. Jadi yang Allah lihat apanya? Ketakwaan kita. Ya semakin takwa seseorang kepada Allah maka akan semakin mulia di sisi Allah Azza wa Jalla. Kemudian di antara dosa yang kelak akan menjadi sebabnya seseorang terjerumus ke dalam neraka adalah memakan makanan yang haram. Memakan makanan yang yang haram yang tidak halal. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, "Ya Ka'ab ibn Ujrah, innahu la yarbu lahmun nabata min suhdin innahu la yarbu lahmun nabata min suhtin illa kanatin naru awla bihi. Beliau mengatakan ya Ka'ab bin Ujrah, sesungguhnya tidak tumbuh daging dari perkara yang haram kecuali neraka lebih pantas bagi daging tersebut. Dan ini menunjukkan bahasanya makanan yang haram apabila sampai menjadi daging maka ini bisa menjadi sebab seseorang terjerumus ke dalam neraka. Oleh karena itu seorang muslim hati-hati di dalam mencari rezeki. yang menjauhi perkara yang haram. Dan jangan dia bermudah-mudahan untuk ya mencari rezeki yang yang haram. Karena ini bisa menjadi sebab yang masuknya dia ke dalam ke dalam neraka dan dari sini sahih diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah. Itulah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada uh, besok di waktu yang sama di tempat yang sama wallahu taala a'lam wa billahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh